Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'am bi ihsan layamiddin Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja Dan seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini Mudah-mudahan Ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan ilmu tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kajian yang telah lalu kita sudah membahas tentang salah satu cabang dari kaedah yang sangat besar yaitu i'malul kalam aula min ihmalihi menjadikan sebuah kata atau kalimat mempunyai konsekuensi hukum itu lebih didahulukan daripada meninggalkannya. Salah satu dari cabang dari kaidah ini salah satu cabang dari kaidah ini adalah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya sebuah ucapan itu dibawa ke makna asalnya makna hakikatnya. Pada asalnya sebuah ucapan itu dibawa ke makna hakikatnya. Dan kita juga sudah membahas tentang kenapa kaidah ini disebutkan oleh para ulama. Karena memang sebuah perkataan itu biasanya punya dua makna. Makna hakikat dengan makna majas. Ketika ada sebuah kata mempunyai dua kemungkinan makna ini, maka makna yang didahulukan adalah makna hakikatnya. Makna yang didahulukan adalah makna hakikatnya selama masih bisa dimaknai dengan makna tersebut. Apabila tidak bisa dimaknai dengan makna hakikat baru kita beralih ke makna majasnya. Kita sudah panjang lebar membahas masalah ini. Kemudian setelah itu juga kita sudah membahas perbedaan pendapat di karangan para ulama tentang adanya majas dalam bahasa. Apakah majas memang ada dalam bahasa ataukah tidak? Dan kita juga sudah membahas tentang pendapat yang terkuat dalam masalah ini yaitu adanya majas dalam bahasa hanya saja majas ini tidak bisa diperlakukan hanya saja majas ini tidak bisa diberlakukan dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena makna hakikat masih bisa digunakan untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makna yang hakiki masih bisa digunakan untuk memaknai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita menggunakan makna majas dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, para pemirsa dan para pendengar dan seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada kita akan membahas tentang macam-macam hakikat karena kaidahnya berbunyi al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada asalnya sebuah ucapan dibawa ke makna hakikat. Dan di sana ada beberapa macam hakikat. Para ulama menyebutkan tiga macam hakikat. Hakikat yang pertama adalah hakikat syar'iyah Hakikat yang pertama adalah hakikat e, syar'iyah Yaitu makna yang diinginkan oleh syariat. Makna sebuah kata yang diinginkan oleh syariat. Seperti misalnya salat, ya. Salat dalam syariat adalah sebuah ibadah yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Ya. Ini hakikat syariah Makna inilah yang diinginkan oleh syariat ketika disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula disebutkan oleh para ulama ketika membahas masalah-masalah syariat. Ya. Seperti misalnya puasa. Ya. Saum. Puasa ya atau saum dalam bahasa Arab itu bermakna ibadah khusus, ya. Ibadah dengan menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Ini saum dalam bahasa Arab, ya dalam eh, dalam syariat Islam. Padahal dalam bahasanya saum berarti menahan diri saja. Tapi hakikat syar'iyahnya adalah ibadah dengan menahan diri dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sadiq sampai terbenamnya matahari ya seperti misalnya zakat ya hakikat syariah dari zakat adalah ibadah dengan <clears throat> menunaikan hak dari harta yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dizakati dengan kadar-kadar tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu. Ini hakikat syariah Padahal zakat secara hakikat bahasa ya arti bahasanya adalah mensucikan atau e, berkembangnya sesuatu ya. Ini secara secara bahasa. Tapi hakikat syariah dari zakat adalah ibadah yang sudah saya sebutkan tadi. Haji juga demikian. Haji hakikat syariahnya adalah beribadah dengan pergi ke Baitullah Al-Haram. Kemudian melakukan rukun-rukun ya tertentu, ya amal-amal tertentu yang menjadi rukun-rukun ibadah tersebut. Ini hakikat haji secara syariat ya padahal secara bahasa ya haji bermakna bermaksud untuk ke tempat tertentu ya ini hakikat haji secara secara bahasa tapi secara istilah atau secara syariat ya hakikatnya sudah menjadi makna lain ya ini hakikat yang yang pertama. Hakikat yang kedua, jenis hakikat yang kedua adalah hakikat urfiyah. Hakikat yang berasal dari kebiasaan sebuah masyarakat dalam menggunakan kata-kata. Ya. Makna yang diambil dari pemahaman masyarakat atau penggunaan masyarakat terhadap kata-kata tertentu. Ya. Seperti misalnya dalam bahasa Arab kata dabbah ya. Dabbah dalam bahasa Arab itu difahami oleh masyarakat tertentu dengan makna himar atau keledai. Ya. Ada yang memaknai di sebuah masyarakat tertentu dengan hewan yang berjalan dengan kaki empatnya atau empat kakinya, ya. Hewan yang berjalan dengan empat kaki disebut dengan dabah. Padahal secara bahasa dabah itu artinya semua hewan yang berjalan di muka bumi, ya. Tapi kebiasaan masyarakat ya memaknai dabah dengan e, makna tertentu yaitu hewan yang berjalan dengan empat kakinya atau dalam masyarakat tertentu dimaknai dengan himar atau keledai ya seperti misalnya ya kata-kata laham dalam bahasa Arab juga ya laham atau daging dalam bahasa Arab bermakna daging-daging dari hewan-hewan darat ya daging-daging dari hewan-hewan darat seperti misalnya sapi, ya daging sapi, daging kambing, daging kerbau, ya daging onta, daging domba, <clears throat> ya. Ini yang dimaksud dengan laham dalam bahasa Arab. Tapi ini menurut kebiasaan masyarakat, ya. Dalam pandangan atau dalam benak masyarakat umum, ya, yang dimaksud daging laham dalam bahasa Arab adalah daging ini Padahal <clears throat> sebenarnya daging-daging hewan air juga masuk dalam kategori daging ya. Misalnya daging ikan masuk dalam kategori daging. Tapi itu tidak masuk dalam hakikat orfiyah atau makna hakiki yang diinginkan oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat menggunakannya e, untuk makna tertentu. Padahal secara bahasanya itu e, e, maknanya lebih luas dari itu ya dalam bahasa Jawa juga ada ya dalam bahasa Jawa itu ada contohnya misalnya kata-kata iwa ya atau ikan dalam bahasa Jawa iwa ya itu orang masyarakat luas memahami iwa adalah lauk lauk tersebut berupa ikan atau berupa tempe tahu atau berupa e, lauk-lauk yang lain. Ya. Ini mencakup semuanya. Iwak dalam bahasa Jawa, ya, makna orfinya, makna yang berasal dari kebiasaan masyarakat adalah lauk. Ya, semua yang menjadi lauk bisa disebut dengan iwak. Padahal secara bahasa iwak bermakna ikan. Ya. Ini kalau misalnya ada orang ya ada orang bersumpah, orang Jawa ya, bersumpah, demi Allah saya tidak akan makan dengan iwa. ya. Maka tidak hanya ikan saja yang yang harus dia hindari, tapi semua bentuk ya, lauk harus dia hindari. Ya, ini eh, fungsi dari mengetahui makna hakiki secara uruf atau kebiasaan masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga atau e, saya contohkan lagi dengan yang dalam yang ada dalam bahasa Indonesia ya. Yang da, yang ada dalam bahasa Indonesia misalnya ya. Saya ingin buang hajat. Saya ingin buang hajat. Hajat ini secara bahasa dalam bahasa Indonesia ini banyak. Makan juga hajat. Ya, makanan itu hajat manusia misalnya <clears throat> eh, snack atau tidur atau ngobrol dengan orang lain itu juga hajat manusia punya hajat untuk itu tapi secara bahasa ketika kata-katanya ya susunannya saya ingin buang hajat maka yang dimaksud adalah saya ingin ya BAB ya buang air besar. Ini makna hakiki orfi, ya, makna hakikat yang berasal dari kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata, ya. Dan ini banyak dalam bahasa, ya. Ini banyak dalam dalam bahasa. Dalam bahasa Arab juga demikian, ya. Mereka mengatakan orang yang buang hajat sebagai al-ghaid ya sebagai al-ghaid yaitu orang yang eh, yaitu tempat dalam bahasa eh, dalam bahasanya itu arti dari al-ghaid adalah tempat yang landai tempat yang rendah ya ini dalam bahasanya kenapa demikian karena dahulu orang-orang orang-orang di zaman dahulu ketika mereka ingin buang hajat ya, mereka pergi ke tempat-tempat yang rendah agar tidak dilihat oleh orang lain. Sehingga e, masyarakat menggunakan kata-kata tempat yang rendah untuk membahasakan orang ingin orang yang ber, orang yang buang hajat ya. Begitu pula dengan kata-kata yang lainnya. Ada banyak ya contoh dari Eh, makna hakiki yang urfi ini, makna hakiki yang berasal dari kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata tertentu. Hakikat yang ketiga adalah hakikat lugawi. Hakikat lugawiyah. Yaitu makna hakiki yang berasal dari bahasa. Makna hakiki yang diinginkan oleh bahasa. Ya misalnya dalam bahasa Arab, solat itu maknanya doa. Dalam bahasa Arab, solat itu maknanya doa. Sehingga eh, makna hakikat bahasa untuk solat adalah doa. Seperti misalnya, ya saya sebutkan tadi, saum, ya saum atau puasa, makna hakikinya dalam bahasa Arab adalah menahan diri. Menahan diri ini namanya saum dalam bahasa Arab. Ya, itu hakikat bahasanya. Seperti misalnya haji tadi ya, saya sebutkan haji makna bahasanya adalah ingin menuju ke tempat tertentu ya. Ini makna bahasa dari haji. Kemudian makna zakat makna hakikat dari zakat ya dalam bahasa Arab adalah mensucikan atau berkembangnya sesuatu ya dan banyak makna hakiki dalam bahasa ini ya seperti misalnya tadi ad makna hakikat bahasanya adalah hewan yang berjalan di muka bumi apapun hewan tersebut ya berjalan dengan dua kakinya, berjalan dengan empat kakinya, berjalan dengan enam kakinya, ya. Semua yang berjalan di muka bumi ya dinamakan sebagai dabah, ya. Bahkan yang berjalan tanpa kaki pun dinamakan dabah. Semua yang berjalan di muka bumi dinamakan dabah secara hakikat bahasa. Misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah ada sebuah dabah Dabah ini semua yang hidup di muka bumi, semua yang berjalan di muka bumi illa 'alallahi rizquha kecuali Allah telah menanggung rizkinya. Ini mencakup semua hewan ya, yang hidup di muka bumi. Karena makna hakikinya adalah demikian. Taib, apa gunanya kita mengetahui tiga makna ini? Apa gunanya kita mengetahui tiga jenis makna ini? Gunanya adalah agar kita bisa meletakkan makna-makna tersebut dengan tepat ya agar bisa agar kita bisa memaknai lafal-lafal tersebut dengan dengan tepat kadang-kadang ya sebuah kata diucapkan oleh syariat sebuah kata diucapkan oleh syariat dan kata-kata tersebut ya memiliki beberapa kemungkinan makna yang semuanya adalah hakikat ya ada makna hakiki bahasanya ya secara bahasa ada makna hakiki secara syariat ya kadang-kadang ya eh, ada dua kemungkinan itu maka apabila kata-kata tersebut ya berasal dari syariat ya dan syariat ingin menjelaskan tentang hukumnya maka yang didahulukan adalah makna hakiki secara syariat makna hakiki secara syariat. Kalau misalnya ya kata-kata tersebut diucapkan oleh manusia dan di sana ada kemungkinan makna urfi makna yang berasal dari kebiasaan masyarakat ya. Dan ada juga kemungkinan makna lugawi <clears throat> maka yang kita dahulukan adalah makna urfinya. Yang kita dahulukan adalah makna urfinya karena masyarakat ketika mengucapkan sesuatu biasanya yang diinginkan oleh dia adalah apa yang ada di benaknya dan itu biasanya berasal dari kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata-kata itu ya kemudian <clears throat> apabila tidak ada kemungkinan makna urfi tidak ada kemungkinan makna syar'i maka yang kita gunakan makna lugawinya atau makna bahasanya inilah fungsi kita mengetahui tiga jenis dari makna tersebut. <clears throat> para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, inilah pembahasan tentang cabang kaidah yang pertama ya, cabang yang pertama dari kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi yaitu kaidah al aslu fil kalam al haqiqah. Pada asalnya sebuah ucapan itu dimaknai dengan makna hakikatnya. Cabang kedua dari kaidah besar i'malul kalam aula min ihmalihi adalah kaidah idza ta'azzara i'malul kalam yuhmal. Ya. Apabila sebuah ucapan tidak mungkin dimaknai dengan makna yang benar, maka ucapan tersebut dianggap tidak bermakna. Apabila sebuah ucapan tidak mungkin dimaknai dengan makna yang benar, maka ucapan tersebut dianggap tidak bermakna. Ya. Cabang eh, kaidah yang besar ya, kaidah intinya adalah i'malul kalam aula min ihmalihi menjadikan sebuah ucapan itu bermakna atau punya konsekuensi hukum itu lebih didahulukan daripada menganggapnya tidak bermakna sama sekali. Ini kaedah intinya. Sehingga setiap ucapan yang keluar dari orang, kita harus berusaha untuk memberikan makna. Dengan makna yang benar. Ya apabila kita sudah berusaha untuk memberikan makna dengan makna yang benar tapi tidak bisa, maka tidak ada pilihan lain kecuali menganggap makna tersebut, menganggap kata-kata tersebut atau ucapan tersebut tidak bermakna sama sekali. Ya. Apabila kita ber, sudah berusaha untuk memberikan makna pada sebuah ucapan tapi tidak bisa, ya, maka tidak ada pilihan lain kecuali menganggap ucapan tersebut tidak bermakna sama sekali. Seperti misalnya, ya, contohnya banyak ya. Misalnya ada orang yang mengatakan tentang istrinya. Apalagi kalau istrinya lebih tua dari dia. Kemudian dia mengatakan, orang itu adalah putriku. Orang itu adalah putriku. Ini tidak mungkin secara akal. Tidak mungkin secara akal orang yang lebih tua itu anaknya orang yang lebih muda. Apalagi sekarang dia menjadi istrinya. Ya tidak mungkin seseorang yang menikahi anaknya, apalagi dia seorang muslim. Ya. Sehingga kata-kata dia adalah putriku ini harus dianggap tidak bermakna sama sekali. Contoh lagi misalnya ada orang yang tangannya masih lengkap tangannya masih lengkap. Dia mengatakan, saya sudah memotong kedua tanganku. Saya sudah memotong kedua tanganku. Dan tidak ada eh, indikasi-indikasi e, yang menunjukkan makna lain selain makna bahasa. Maka kita katakan kata-kata ini tidak ada artinya sama sekali. Kata-kata ini tidak ada artinya sama sekali karena apa? Menyelisih kenyataan tangannya dia dua-duanya masih ada. Ya, tidak ada kemungkinan lain kecuali kata-kata tersebut salah dan tidak bermakna sama sekali. Contohnya lagi, ya. Misalnya ada orang ya tiba-tiba mengatakan saya talak kamu. Saya talak kamu kepada perempuan yang dia tidak mengenalnya dan bukan istrinya. Saya talak kamu. Ini secara syariat tidak benar tidak mungkin dibenarkan secara syariat ya karena talak ini berhubungan dengan syariat ya maka kita memandangnya juga demikian tidak mungkin orang bisa mentala orang yang belum dinikahinya secara syariat demikian maka kata-kata ini tidak bermakna sama sekali misalnya lagi ada orang ya mengatakan kepada orang lain yang bukan budaknya dia mengatakan saya merdekakan kamu saya merdekakan kamu. Kata-kata ini ya tidak punya makna. Karena dia sudah merdeka. Ya. Seakan-akan kata-kata tersebut tidak pernah diucapkan. Ya. Inilah kata-kata yang tidak eh, ada gunanya sama sekali. Contohnya lagi misalnya jika, ada pernikahan di antara gay ya, yang terjadi Eh, di zaman ini ya ada pernikahan di antara gay dan dia mengaku sebagai muslim tapi melakukan pernikahan ya antar sama jenis ya laki-laki dengan laki-laki mengatakan saya nikahi kamu dengan mahar sekian kemudian eh, pasangannya mengatakan saya terima kata-kata yang keluar dari akad nikah tersebut ya tidak bisa diberi makna sama sekali. Seakan-akan tidak bermakna sama sekali. Seakan-akan tidak ada. Ya, karena apa? Karena tidak mungkin dibenarkan. Dalam syariat tidak ada pernikahan sama jenis. Tidak ada pernikahan sesama jenis. Pernikahan antar lawan jenis saja kalau tidak ada walinya batil menjadi tidak berarti sama sekali apalagi pernikahan yang sesama jenis yang diingkari oleh semua syariat ya. Kemudian para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada <clears throat> Kita harus tahu ya apa saja yang menjadikan kata-kata tersebut tidak bermakna. Ya. Apa saja yang menjadikan sebuah ucapan tidak bisa dimaknai dengan makna yang benar. Sebab yang pertama, ya, di sana ada empat sebab, ya. Empat sebab. Sebab yang pertama adalah kemustahilan. Apabila, ya, mustahil kata-kata itu terjadi. Misalnya, ya contoh yang saya sebutkan tadi. Orang mengatakan tentang istrinya, padahal istrinya lebih tua dari dia. Dia mengatakan ini putriku. Ya, ini mustahil terjadi. Ya, ketika ada sesuatu yang mustahil terjadi, kemudian diucapkan oleh orang, ya, maka eh, kata-kata eh, tersebut seakan-akan tidak tidak ada karena tidak bermakna sama sekali. Seperti misalnya ada orang yang mengatakan, ya, saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya terjaga. Saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan saya terjaga. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dilihat di dunia ini. Ya. La tudrikuhul absar. Bahwa penglihatan tidak mungkin ya melihat Allah Subhanahu wa taala. Secara kenyataan ini mustahil. Ya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala ya bisa dilihat di dunia ini. Kemudian misalnya ya ada orang yang mengatakan ya saya bisa menjadikan gunung tersebut berada di dalam kepalan tangan saya. Saya bisa menjadikan gunung tersebut berada dalam kepalan tangan saya. Ya. Ini sesuatu yang mustahil. Ya. Orang yang mengatakan demikian ya, ucapannya seakan tidak bermakna sama sama sekali. Secara akal itu mustahil. Sebab yang kedua adalah keadaan kata yang mustarak. Ya, kata-kata tersebut adalah kata-kata yang mustarak. Ini istilah dalam bahasa Arab ya. Di dalam bahasa Arab ada kata-kata yang mempunyai banyak makna. Dan makna-makna tersebut ya tidak mungkin dikuatkan kecuali dengan redaksi. Kecuali dengan e, diletakkan di susunan kata tertentu. Susunan itulah yang menentukan maknanya. Dalam bahasa Arab ada kata-kata yang demikian. Seperti misalnya al-ain, ya. Al-ain dalam bahasa Arab bisa bermakna mata. Mata yang memandang. Al-ain dalam bahasa Arab bisa bermakna emas. Al-ain dalam bahasa Arab bisa bermakna mata-mata, ya, mata-mata yang mengawasi, ya, gerakan-gerakan orang, ya, mata-mata yang dikirim, ya, al-ain. Al-ain dalam bahasa Arab bisa bermakna zat, ya, zat sesuatu. Itu disebut dalam bahasa Arab juga al-ain. Al-ain dalam bahasa Arab bisa bermakna mata air, ya jadi kata-kata ain ini punya banyak punya banyak makna. Dan <clears throat> kemungkinan makna-makna ini sama, ya. Kemungkinan makna-makna ini ya sama. Sehingga kita tidak bisa menguatkan antara satu makna dengan makna yang lain tanpa melihat susunan katanya. Ya. Ini menjadikan kita tidak bisa memaknai dengan makna tertentu, ya. Ini ya yang menjadikan seseorang tidak bisa memberikan makna terhadap sebuah kata atau ucapan. Ya, adanya istirak. Lafalnya lafal mustarak. Ada banyak kemungkinan makna yang tidak tidak bisa di eh, dikuatkan antara satu makna dengan makna yang lainnya. <clears throat> Seperti misalnya dalam bahasa Arab ya. Kalau ada kata-kata huwal mukhtar. Huwal mukhtar. Al-mukhtar ini dalam bahasa Arab bisa bermakna yang memilih. Bisa bermakna yang dipilih. Kalau kata-katanya hanya huwal mukhtar, dialah yang mukhtar maka kita tidak bisa memaknai karena kemungkinannya sama antara makna ini dengan makna yang yang lain ya antara makna yang memilih dengan makna yang dipilih sama sehingga tidak bisa kita memaknai dengan makna tertentu ya tentunya ini kalau kita pisahkan antara kata dengan keadaan ya kalau misalkan ada keadaan tertentu yang kita memahami salah satu dari makna tersebut, maka makna tersebut bisa diberi makna yang benar. Ya. Tapi kalau misalnya kata-kata tersebut hanya diucapkan saja dan kita tidak tahu konteksnya, kita tidak tahu situasi dan kondisinya, maka kata-kata tersebut tidak bermakna sama sekali. Karena keadaannya mustarak dia. Keadaannya kata-kata tersebut mempunyai banyak kemungkinan makna. Ya. Dan antara makna-makna tersebut tidak ada penguat sama sekali ya kemungkinannya sama ini sebab yang kedua sebab yang ketiga apabila sebuah kata tidak bisa dimaknai dengan benar secara syariat ya kata-kata tersebut tidak bisa dibenarkan secara syariat apabila kata-katanya demikian atau ucapannya demikian ya maka kita tidak boleh Eh, memberikan makna kepada kata tersebut ya. Kata-kata kata-kata tersebut seakan tidak bermakna sama sama sekali. Sebagaimana saya, yang saya contohkan tadi ya. Apabila ada orang mengatakan saya talak kamu. Padahal dia orang lain, bukan istrinya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Kata-kata talak ini harus berhubungan dengan istri yang sah. Apabila istri, tidak dia bukan istri sama sekali ya, maka kata-kata tersebut tidak bermakna sama sekali karena tidak dibenarkan secara syariat ya. Seperti misalnya saya sebutkan tadi, saya merdekakan kamu. Saya merdekakan kamu. Padahal dia orang lain, dia bukan budak, dia orang merdeka. Maka nah, kata-kata ini tidak bermakna sama sekali secara syariat. Atau misalnya saya beli kamu sebagai budak. Ini juga demikian ya. Secara syariat tidak boleh orang yang asalnya merdeka menjadi budak hanya karena jual beli. Tidak ada secara syariat ya. Contohnya lagi tadi pernikahan gay ya. Pernikahan yang terjadi antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ya. Walaupun kata-katanya sudah benar ya. Saya eh, menikahi kamu dengan mahar sekian-sekian <clears throat> ya, secara kontan ya. Kemudian eh, lawannya mengatakan ya, saya terima pernikahan ini. Walaupun kata-katanya benar ya, tetap saja tidak bisa di, diberikan makna yang benar. Kenapa demikian? Karena syariat ya e, menyalahkannya. Karena syariat ya tidak membenarkan e, kejadian tersebut. Tidak membenarkan amalan tersebut ya. Secara syariat itu tidak mungkin terjadi. Maka e, kita tidak boleh memberikan makna pada kata yang demikian. Kemudian yang keempat ya, sebab kata-kata tidak bisa diberi makna dengan makna yang benar adalah apabila kata-kata tersebut menyelisih kenyataan. Apabila kata-kata tersebut menyelisih kenyataan. Ya seperti saya contohkan tadi, orang yang punya dua tangan dia mengatakan saya sudah memotong dua tanganku. Atau dua tanganku ini dipotong oleh si fulan. Padahal tangannya masih masih ada. Misalnya ada orang yang mengatakan <clears throat> saya bisa bergerak dan diam dalam satu waktu yang bersamaan. Ya, saya bisa bergerak dan diam dalam satu waktu yang bersamaan. Ini menyelisih kenyataan, tidak mungkin itu terjadi, ya. Kalau orang tidak diam berarti dia bergerak. Ya, kalau orang bergerak berarti dia tidak tidak diam, ya. Ketika dia mengatakan demikian, ya pasti menyelisih kenyataan. Maka ini kata-kata yang seperti ini tidak bisa dimaknai sama sekali, ya. Misalnya lagi ada orang, ya. Keluarganya masih lengkap, dia mengatakan si fulan dari anakku, ya, padahal ada di situ. Si fulan dari anakku ya telah meninggal. Dia masih di situ, masih hidup, ya. Ini menyelisih kenyataan, ya. Inilah empat sebab yang menjadikan sebuah ucapan atau sebuah kata tidak bisa dimaknai dengan makna yang benar ya apabila sebuah ucapan tidak mungkin dimaknai dengan makna yang benar maka dianggap tidak bermakna sama sekali dianggap tidak bermakna sama sekali ini inilah penjelasan tentang eh, cabang kedua dari kaidah Ya eh, i'malul kalam aula min ihmalihi ya. Mudah-mudahan eh, penjelasan ini bermanfaat bagi kita semuanya ya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan eh, mudah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Demikian para pemirsa dan para pendengar dan seluruh kaum muslimin dimanapun anda berada eh, penjelasan dari kaidah ini ya mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nam jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat disampaikan oleh Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini LCMA hafizahullahu taala dalam pembahasan dari kitab al quaidul Fiqhiyah Kaedah-kaedah praktis memahami fikih Islami dan masuk ke dalam pembahasan macam-macam hakikat Baik, Khotal Islam Azakumullah seperti biasa di kesempatan ini kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di lantai telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami angkat melalui lantai telepon di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah mm -hmm. di, Sulawesi. Ya, silakan Ibu. Ya. Ya, mohon maaf terputus untuk Ibu yang berada di Sulawesi dapat mencoba kembali di 0218236543. Halo? Ya, halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umu Abdul Rahman di Tangerang Ustaz. Umu Abdul Rahman, ya silakan Umu. Ini di luar tema boleh nggak Ustad? Ya, jangan terlalu jauh ya. Ya, silakan. Iya, ini mengenai jikir mutlak Ustad. Mm -hmm. Apakah boleh kita banyak berjikir di dalam aktivitas kita, misalkan sambil nyapu, mm -hmm. sambil nyuci gitu. Dibolehkan apa enggak Ustad jikir mutlak itu Ustad? Ya, baik. Terima kasih ya Ustad, mohon penjelasannya ya. Baik, Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, zikir mutlak ya. Apakah kita diperbolehkan untuk berzikir secara mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan amalan tertentu? Eh, kita katakan boleh ya. Dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, udhkurullaha dzikran kathira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang yang banyak. Ini juga masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang sifat orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berdiri, dalam keadaan dia duduk, dan dalam keadaan dia e, berbaring dalam keadaan dia berbaring ini zikir-zikir yang yang yang mutlak ya masuk dalam dalil seperti ini ya sehingga di, sangat dianjurkan ya bagi kaum muslimin untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan dia ya selama tidak berada dalam keadaan-keadaan yang dilarang untuk berzikir misalnya ketika buang hajat ya. <clears throat> Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya yang mengatakan, "Wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, inna syara'i' qad kathurat alayya." Ya, amalan-amalan syariat telah banyak ya Eh, saya anggap sudah terlalu banyak sehingga menjadikan ya bingung ya mana yang harus dilakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab memberikan jawaban la yazalu lisanuka rot min dzikrillah azza wajal. Ya. Berusahalah untuk selalu membasahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila ada seseorang yang ingin berzikir saat dia menyapu, berzikir saat dia memasak, berzikir saat dia ngepel lantai, ya, berzikir saat dia e, melakukan aktivitas, ya. Misalnya lagi ngetik dia berzikir. Ini tidak menjadi masalah sama sekali, ya. Dan ini merupakan amalan yang sangat mulia, ya, dan sangat dianjurkan di dalam Islam. Wallahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Umu Abdurrahman yang berada di Tangerang dapat memahami dengan baik dan benar. Ikhwatal Islam, azakumullah, kami masih membuka oh. sesi tanya jawab di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Bapak siapa di mana? Uh, Isomo di Tangerang. Ya, silakan Pak. Anda mau bertanya tapi mo mohon maaf nih mm -hmm. uh, di luar tema. Ya, silakan. Uh, bagaimana hukumnya uh, untuk curi di perlombaan burung gitu Ustaz? bisa diulangi kembali Pak? di mana hukumnya mm -hmm. uh, juri di perlombaan burung? Juri sebagai dewan juri ya Pak? Sebagai juri mm -hmm. di perlombaan burung. Ya baik, itu saja Pak. Ya itu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustaz. Iya. <coughs> Eh, masalah menjadi juri ya di perlombaan burung ya ini tergantung masalah perlombaan burungnya. Ya. Perlombaan burung apabila tidak masuk dalam kategori judi ya, maka dibolehkan. Karena pada asalnya ya, sesuatu itu dibolehkan yang selain ibadah ya. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Apabila perlombaan burung tersebut tidak ada unsur judinya ya, maka menjadi juri di perlombaan tersebut tidak masalah ya. Tapi <clears throat> kebanyakan perlombaan burung itu mengandung unsur judi ya. Mengandung unsur judi. Unsur judinya di mana? Unsur judinya adalah di eh, pendaftaran ya. Orang ketika masuk dalam perlombaan burung biasanya ada uang pendaftaran ya. Dan uang pendaftaran tersebut nantinya dijadikan sebagai hadiah. Siapa yang menang, maka dialah yang mendapatkan hadiah dari uang tersebut, ya. Meskipun mungkin ya ada campuran dari uang sponsor, ya. Tapi tetap saja itu biasanya ya diambilkan dari uang pendaftaran. Keada, kalau keadaannya demikian, maka perlombaannya haram karena ada unsur judinya. Kalau dia haram berarti menjadi juri di perlombaan tersebut juga haram. Kenapa? Karena ada unsur ta'awun 'alal ismi wal udwan di situ. Ada unsur bantu-membantu dalam dosa, ya. Sehingga perlombaannya tidak boleh dan menjadi juri di perlombaan tersebut juga tidak boleh sebagaimana perlombaan burung yang dibenarkan atau tidak bertentangan dengan syariat. Caranya adalah kita harus membersihkan ya uang hadiah dari eh, uang peserta ya jadi hadiah ya benar-benar dari sponsor misalnya ada sponsor datang saya ingin eh, ada perlombaan burung ya dan hadiah semuanya dari saya ya apabila keadaannya demikian maka dibolehkan ya karena tidak ada unsur judi di dalamnya ya tidak ada unsur judi di dalamnya tidak boleh ada misalnya ngambil ya uang dari peserta ya ini tidak diperbolehkan ya ini unsur judi seperti ini apabila dalam perlombaan burung ya e, menjadikan perlombaan burung tersebut diharamkan dan kegiatan apapun yang berkaitan dengan itu ya maka ikut diharamkan ya karena masuk dalam kategori ta'awun 'alal ismi wal udwan bantu membantu dalam keburukan dan dosa wallahu a'lam Nah, syukuran atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, khawatan Islam, azakumullah, kami masih membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 dalam pembahasan kaedah-kaedah fikih Islami. Halo? Ya, halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sukabumi. Ya, silakan Ibu begini Ustadz, mm -hmm. apa ada larangan yeah. yang eh, apa ada hadis yang melarang wanita menggunting kuku saat head mm -hmm. dan rambut yang rontok saat head harus dibawa mandi besar. Mm -hmm. Ya, yeah. baik. Satu lagi boleh? Ya, yeah, silakan. Bagaimana hukumnya apabila kita ingin meminta didoakan oleh seseorang? Mm -hmm atau kepada ulama untuk mendoakan agar misalnya kita ingin dipulangkan dari suatu pekerjaan agar majikan kita sadar mm-hmm. yeah. bagaimana hukumnya ya yeah, mohon apa diulangi itu sirik baik untuk pertanyaan kedua mohon diulangi ibu begini yeah. bagaimana hukumnya mm-hmm. apabila mm-hmm. kita minta doa kepada seseorang yeah untuk mendoakan hmm. agar majikan kita sadar agar kita dipulangkan dari pekerjaan. Ya, baik. Itu saja pertanyaannya. Ya, syukron ya. Ustaz. Ya, mohon ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, e, untuk pertanyaan yang pertama, e, apakah ada hadis yang menunjukkan bahwa apabila seorang yang haid maka dia tidak boleh memotong kuku atau misalnya apabila ada seorang yang haid kemudian e, rambutnya rontok ya apakah rambut tersebut nantinya harus e, dimandikan ya e, yang sebatas yang anda tahu ya tidak ada hadis-hadis yang menunjukkan demikian ya tidak ada hadis-hadis yang menunjukkan demikian sehingga <clears throat> pada asalnya seseorang itu bebas dari Eh, tanggungan syariat. Pada dasarnya, pada asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan syariat atau beban syariat ya. Ketika seseorang ya mengatakan kita tidak boleh memotong kuku ketika sedang haid. Kata-kata tidak boleh di sini ya berarti makruh atau haram ya dan ini beban syariat ya ini beban syariat. Karena makruh pun beban. Ya. Apalagi sampai diharamkan. Ini beban syariat. Beban syariat seperti ini ya. Tidak boleh dan e, tidak boleh ada kecuali ada dalilnya. Pada asalnya tidak ada beban tersebut. Beban tersebut menjadi ada ketika ada dalilnya. Begitu pula ketika ada orang mengatakan bahwa apabila rambut rontok ketika sedang masa haid maka harus dimandikan, ya. Ini juga beban syariat. Harus dimandikan tersebut bisa bermakna ya wajib. Ya ini makna yang paling dekat ya. Atau misalnya hendaknya dimandikan bermakna anjuran. Ini juga beban dari syariat ya. Kata-kata yang seperti ini ya hukum wajib atau mustahab ya anjuran. Ini tidak boleh kita eh, kita sebutkan kecuali apabila ada sandarannya, ada dalilnya. Dan dalil-dalil tersebut ya harus sahih ya, tidak boleh memakai hadis yang lemah. Oleh karenanya <clears throat> apabila tidak ada dalilnya <clears throat> maka kita kembali ke hukum asal kembali ke hukum asal yaitu atau dhimmah seseorang bebas dari beban syariat <clears throat> sehingga e, menjadi boleh untuk memotong kuku walaupun sedang haid rambut-rambut yang rontok, rontok ketika sedang haid tidak harus dimandikan boleh seseorang ya mencukur rambutnya ketika sedang haid. Ya. Sedangkan pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan e, bolehkah kita meminta doa kepada orang lain, ya, terutama orang yang saleh agar majikan sadar dan akhirnya memulangkan ke daerah asal. Kita katakan bahwa ini masuk dalam kategori tawassul dengan doanya orang lain yang kita anggap soleh atau doanya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tawasul seperti ini dibolehkan, ya. Tawasul seperti ini dibolehkan. Dan para sahabat dahulu melakukan hal ini <clears throat> kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam beberapa hadis, ya. Ada sahabat-sahabat yang meminta doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Rasulullah berdoa dan akhirnya ya doanya dikabulkan. Seperti contohnya adalah kisah salah seorang badui yang datang ke masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat Jumat. Orang tersebut datang dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang di tengah-tengah khutbah Jum'ahnya. Orang tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta kami sudah rusak ya kami kekeringan ya begitu pula hewan peliharaan kami ya sudah kelaparan ya berdoalah kepada Allah agar dia menurunkan hujan mendengar ucapan ini ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat tangan beliau padahal beliau sedang khutbah ya di tengah-tengah khutbah Jumat Beliau langsung mengangkat tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Dan ketika itu juga jatuh ya, turun hujan. Ketika itu juga turun hujan. Ada juga sahabat lain ya. Sahabat lain yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena e, ingin sembuh dari sakit butanya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendoakan dia dan akhirnya sakit butanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini contoh-contoh ya. Tawasul dengan doanya orang yang saleh. Para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ya, melakukan hal ini. Ya, pernah suatu ketika ya terjadi kekeringan di zaman sahabat Umar ibn Khattab. Ya, maka Umar ibn al Khattab meminta kepada sahabat Al-Abbas, ya, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa agar turun hujan, ya. Dan ketika itu, ya Al-Abbas, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan turunlah hujan ketika itu, ya. Intinya meminta doa eh, atau meminta didoakan oleh orang-orang yang saleh yang masih hidup, ya. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan dan pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dilakukan oleh para sahabat ya setelah beliau wafat ya. Adapun meminta doa kepada orang yang sudah meninggal ya, maka ini kesyirikan. Ya, meminta doa kepada orang yang sudah mati ini kesyirikan. Karena apa? Karena ini masuk dalam kategori meminta hajat. Meminta hajat kepada orang yang sudah mati. Walaupun hajat tersebut berupa doa. Walaupun hal tersebut dibolehkan ketika orang tersebut masih hidup. Ya. Kenapa? Karena sekarang keadaannya sudah lain. Sekarang keadaannya sudah sudah lain. Dia sudah mati, ya. Dan meminta kepada orang yang mati itu tidak dibolehkan. Meminta kepada orang yang mati itu tidak dibolehkan. <clears throat> sebagaimana juga eh, keadaan-keadaan yang lainnya ya. Misalnya ketika orang tersebut masih hidup ya, kita boleh meminta pertolongan kepada dia. Ya. Misalnya kita punya hajat, kita minta tolong, bantu ke rumah kita. Ini ketika dia masih hidup dibolehkan. <clears throat> Tapi misalnya ketika dia sudah meninggal, dia dulunya biasanya membantu kita apabila kita punya eh, gawe, ya, punya hajat. <clears throat> hajat besar, dia selalu membantu. Kemudian kita misalnya ke kuburannya setelah dia meninggal, ayo bantu saya misalnya untuk e, meringankan tugas saya e, menyelesaikan hajat besar ini. Menjadi kesyirikan tidak boleh ya. Karena sekarang keadaannya sudah berbeda ya. Dulu dia masih hidup ya, dia mampu untuk melakukannya. Sekarang dia sudah mati dan tidak mampu untuk melakukan hal tersebut ya. Belum lagi ada hal-hal yang lain ya, yang menjadikan eh, ini terlarang secara syariat. Ya. Seperti misalnya ya keyakinan bahwa orang mati itu mendengar dalam waktu yang bersamaan mendengar dari banyak orang ya seperti yang dilakukan di eh, makam-makam eh, orang-orang yang soleh orang ya. orang-orang yang soleh tersebut ya insya Allah soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi eh, perbuatan-perbuatan eh, yang dilakukan oleh orang-orang yang datang ke kuburannya ya. Apabila mengandung kesyirikan ya, maka tetap kita harus katakan itu kesyirikan. Ya. Dalam waktu yang bersamaan biasanya ada banyak orang yang meminta doa kepada mayit Orang yang hidup saja, ya, ketika ada banyak orang, misalnya 100 orang, meminta kepada kita dengan permintaan dalam satu waktu, itu saja kita tidak tahu, tidak tidak bisa ya memahami semua permintaan tersebut. Ya. Walaupun kita anggap ya kita mendengar, walaupun kita anggap mayit mendengar, itu pun akan sulit. Ya. Orang yang hidup saja sulit memahami 100 orang mengatakan sesuatu dalam waktu bersamaan, apalagi ketika sudah meninggal. <clears throat> Dan meyakini ya mayit bisa mendengar ya dari jauh ya. Ini juga keyakinan yang batil. Keyakinan yang yang batil. Yang hidup saja tidak bisa mendengar dari jarak yang jauh itu apalagi orang yang sudah meninggal. <clears throat> Bahkan ada orang-orang yang meminta kepada mayit dengan hatinya. Dia meminta dengan hatinya di dalam hatinya dia mengatakan sesuatu ya dan dia bermaksud untuk meminta sesuatu tersebut kepada mayit walaupun yang diminta adalah doa ya ini ke keyakinan yang sangat jauh dari ajaran Islam ya <clears throat> kenapa kita tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Bukankah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar? Zat yang Maha mengetahui keadaan kita, Maha mengetahui hajat kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha berkuasa untuk mengubah keadaan kita? Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha penyayang, Maha mengasihi kita? Ya. Harusnya kalau misalnya ya meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan kepada kalian, ud'uni. Berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum. Aku akan ijabai doa-doa kalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila <clears throat> hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wadat da'i da'an. Dan aku akan mengijabai doa orang yang berdoa kepadaku. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar mereka berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawasul tadi, ya, maka itu dibolehkan karena ada dalilnya. Ya, dibolehkan karena ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya maka tidak dibolehkan selama itu merupakan ibadah ya. Karena ibadah ini harus memenuhi dua syarat ya. Syarat ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan syarat mutabaah ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam eh, pelaksanaannya. Eh, demikian yang bisa eh, kami jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan benar ya. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.